kepada rekan-rekan sekalian bahwasanya proyek kita yang di Bali akan segera berjalan. Alhamdulillah. Iya. Jadi untuk lancaran proyek kita itu saya ingin mendengarkan laporan dari rekan-rekan sekalian. Uh, eh, begini Pak, kalau laporan dari saya semuanya sudah siap dari mulai logistik sampai lain-lainnya, jadi tinggal tunggu perintah dari Bapak itu. Bagus. Kalau laporan dari saya Pak, masalah transportasi tetap karyawan akan dikirim itu kita sudah lagi meeting dulu. Jadi um, transportasi tetap karyawan akan dikirim itu aman pak. Uh, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah. Eh, kalau kamu mau zikir itu kan ada musola kantor. Ya Allah. Kenapa sih di sini nggak mau kita meeting tahu nggak? Ya Allah. Ya Allah Allah Allah Allah Allah eh. Allah Allah Allah Allah kita lagi meeting Hah? heh lu dengar apa sih lagi ngomong ya Allah ya Allah ya, ya. dan Lu tuh ganggu kita kita dan. Allah Allah Allah Kita lagi Lu gak sih? Allah Allah Allah. Ya, Selesai. Allah Allah Allah Allah. Allah Allah Ya kira. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia titian kolbu yang dirahmati, dimuliakan dan selalu dalam lindungan Allah tentunya. Senang sekali saya Cece Kirani kembali menjumpai Anda selama satu jam ke depan insya Allah. Dan pemirsa di pagi ini kita akan membahas tentang zikir meningkatkan iman Dan Alhamdulillah sudah berada di sebelah saya Ustaz Taufikur Rahman Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi <laughs> wabarakatuh Satu Ustaz ya Alhamdulillah <laughs> Keluarga sehat Baik Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan ibu-ibu juga yang hari di sini tentunya udah cantik-cantik Putih semua bajunya kayaknya siap berzikir ya <laughs> Assalamualaikum Ibu Iya. Sehat semua Ibu ya, keluarga sehat ya. Dari pengajian mana Ibu? Al ah, Barokah. Oh iya, pasar minggu. Iya baik deh. Nah Ustaz, zikir meningkatkan iman. Pasti kita harus tahu juga. Jangan hanya asal zikir ya Bu ya gitu. Nah zikir itu apa Ustaz? Iya. Zikir dalam pengertian etimologi, mm -hmm. dalam pengertian bahasa jadi ada ingat hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita udah ingat, baik ingat lewat cara kita menyebut nama Allah, ketika kita melihat ciptaan Allah, lantas ada connect ya, hmm. ada ingat pada Allah itu dari zikir. Nah, walaupun ya apa namanya di sini makanya secara melakukan zikir itu itu banyak cara menyebut apa? Ada lewat sampai disebutkan tapak saah, berpikir sesaat, maksudnya memikirkan ciptaan Allah sesaat lebih afdol daripada sholat sunnah seribu rakaat. Sampai begitu dalam keterangan hadis fadilah. Iya. Tapi kita, contoh, ya. kita melewati satu jalanan, nggak usah jauh-jauh lah, menuju ke Cianjur lewat puncak. Ya. Nah, kanan kiri kita lihat pemandangan yang begitu indah dan di situ kita mengucapkan misalkan subhanallah ya kalau kita sebegini hebatnya gimana menciptakan berarti secara pengertian bahasa kita ada pikir itu ya kemudian kita melihat sesuatu yang pokoknya yang namanya ketika kita melihat atau melaksanakan yang secara kembalinya kepada pada pencipta demikian Pak kebesaran dan keagungan Allah betul Berarti iya. zikir itu tidak hanya kita duduk gitu seperti bertafakur, mengucapkan la ilaha illallah 33 kali ketika kita habis menunaikan salat wajib. Tidak hanya itu aja Ustaz ya. Walaupun itu termasuk bagian dari zikir. Itu makanya secara objektif ya buat ibu-ibu jadi tahu, pemirsa One juga juga jadi tahu. Jadi jangan salah menafsirkan oh kalau situ nggak pegang tasbih nggak duduk di atas sejadah itu belum zikir gitu kan nah <laughs> makanya secara global Al-Quran menyebutkan hmm. bisa didapatkan keterangan dalam surah Al Imran ayat 191 hmm. <clears throat> Quran menyebutkan alladzina Allah orang-orang yang yadhkuruna mereka mengingat Allah kiaman dalam kondisi berdiri hmm. wa dan dalam kondisi duduk wa ana junubihim dan ketika mereka berbaring wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ar mereka selalu mengingat memikirkan akan penciptaan langit dan bumi sambil mengatakan rabbana ma khalaqta hadza batila di Quran yang menyebutkan sambil mengucap ya Allah benar ya ya Allah semua yang kau ciptakan itu nggak ada sia-sianya subhanaka maha suci engkau ya Allah fakina azaban nar hindarkan kami daripada sentuhan api neraka jadi sangat universal sampai kalau kita mempelajari daripada ilmu para wali Allah itu bukan hanya sholat mohon maaf mohon maaf setiap denyut apa setiap ruat nadinya yang berdetik itu singkatnya setiap nafasnya itu dalam pikir kalau kita kadang-kadang terbalik kan Mbak iya. Giliran ada undangan yang singkat Wih berkatnya itu Tahu nih orang tajir yang undang Itu tahlilnya udah kayak orang 17 tahun di Mekah <laughs> Kalau belum 33 belum mau kelar Kan iya. gitu Giliran yang undang orang kere gitu kan Ah cukup 10 kebanyakan iya. Jadi berkelas iya, iya. Gitu. Jadi nah inilah yang akhirnya zikir kita hanya sebatas pemanis lidah. Iya, tidak ke hati. Ya, nah, ya, padahal kan sampai kata Nabi yang dimaksud berzikir ya termasuk dalam bagian zikir yang di dalamnya kita sholat itu isi zikir apa yang wa antum tad'una engkau berdoa wa antum mukinuna bil ijabah dan kamu harus yakin akan permohonan kamu diijabah. Hmm. Bagaimana biar yakin? Hati kita biar connect Sholat pun sampai Allah memberani mengklaim Fawailul lil musallin Celaka buat inti yang pada sholat Apa sebab? Alladzina hum an tahun Yang ketika kamu zikir hmm. Badan boleh di Eh hati masih mikir Coba tadi di mall yang merah ya <laughs> Kenapa yang itu Berarti zikirnya harus ke dalam nah, servis, tidak menusuk ke hati nah, Ustaz ya. Sampai diklan lalai iya. celaka. Gitu. Iya, iya, Jadi apa-apa boleh hati boleh dikatakan nah, badan ada di musola, hati masih di dapur. Hmm. Iya, tadi kunci di sana tuh. Nah, begitu. Jadi gimana upaya nah. kita Ustaz kok bisa kita tidak hanya zikir itu sebagai lip service tapi benar-benar menusuk ke hati. Bahkan kalau kita uh, sering saksikan juga ada yang berzikir sampai nangis. Ya. Nah, itu menginap dosa ya. Betul. Nah, untuk kita sampai ke tahap itu pasti ada prosesnya. Kan? Nanti kita ya. akan bahas lagi Ustaz ya. Kalau nah, bisa jangan kemana mana seperti apa prosesnya untuk kita berzikir agak lebih khusyuk? karena itu tetap bersama kami di Titian Kolbu. Insya, Insya Allah. Kembali lagi di Titian kalbu Pemirsa Baru saja Ustaz tadi me, Ustaz menjabarkan mengenai makna dari zikir Nah tidak hanya zikir itu sebagai service Ustaz ya Betul. Tapi menusuk ke dalam hati gitu ya. Bahkan insya Allah bisa membekas ya Nah untuk kita bisa mencapai itu apa sih Ustaz yang harus kita lakukan? Mm -hmm. ya, meminjam bahasa Al-Imam orang ulama besar Al-Imam Ghazali Lewat kitab Ihya Ulumuddinnya Makanya memberikan tips buat kita Tips yang pertama kata beliau dalam kitabnya Hudurul Qalbi Jadi yang pertama hati kita dulu itu biar connect Jadi jangan apa dikir tapi hati masih di mana-mana Itu yang pertama hati kita biar hadir Di sini buat kalau saya melihat dari bahasa Imam Ghazali ini Berarti buat orang yang awam orang yang mengerti bahasa tetap bisa masuk ke golongan ini. Semuanya jangan cuma badan aja di tempat zikir, hati kita di situ. Itu, itu yang pertama. Yang kedua sampai beliau menyebutkan tafahumul makna. Kamu berzikir mengingat pada Allah di samping hati kamu hadir, naikkan lagi tingkatkan kualitasnya sampai kepada tingkat tafahumul makna kamu pahami maknanya. Hmm. Ya. Jadi bukan berarti nggak boleh dosa pakai bahasa Arab. Hmm. Silahkan. Tapi alangkah lebih bagus banget tuh di mana pakai dosa doa pakai bahasa Arab berzikir bahasa Arab dan paham maknanya. Hmm. Ini kadang-kadang kadang ya Allah ya Rabbi bahasa Arabnya panjang. Kita ditanya, kamu tahu nggak? Akan kamu minta nggak tahu. <laughs> <laughs> Jadi apalah sebatas membeo. Iya. Gitu. Ya. Makanya ya Allah ya Rabb ini. Yang kedua tafahumul makna. Apa makna ketika kamu takbir salat. Contoh sampel zikir salat ya. Allah. Tangan rukun fi'li ngangkat. Takbir secara dukun kauli ucapkan. Hati kita biar connect. Itu yang disebut sudah di situ masuk kategori sudah zikir yang khusus Allah Pikirannya ngangkat Lidahnya mengucapkan Hati Aku niat sholat fardu ini Aku niat sholat fardu ini hmm. Bahkan termasuk kategori sholat yang gak lucu Bahkan jadi gak sah ketika tiga rukun gak dibarengi itu Ketika dikira apa? Cuman tangan nyangkat, lidah pasir Tapi hati kosong Berarti kenapa? Biar paham maknanya Ya kita pahami Inna sholati wa nusuki sholatku ibadahku, hidupku, matiku. Tuh. Jadi hati kita terkokoh. Pahami juga mana Iya. Zikir apa? La ilaha. Ada yang menyebutkan miftahul jannah La ilaha illallah. Tuh, kuncinya surga adalah la ilaha. Kita la ilaha illallah pasai, tapi hatinya kemana-mana. Jadi tips itu Ya nggak perlu kita orang tahu lah ilah. Allah maha enggak Allah nggak tuli kok. Hati kita. Ya. Itu. ya. Nah, itu hadirat Allah Jadi singkatnya mana lagi? Hmm. Yang ketiga kata Imam Ghazali di samping juga apa namanya ada sifat tafahum makna kita pahami maknanya hmm. zatul haibah. Hmm. Ada betul-betul rasa zatul haibah. Ada sifat rasa takut ya Allah. Oh. Ya, ketika berzikir tuh gimana nanti Allah kalau misalkan ada rasa rasa rasa takut yang betul-betul mendalam pada Allah. Nah baru yang keempat mm-hmm. ada sifat arroja harapan yang betul-betul kita pulangkan sudah semuanya kepada Allah Subhanahu Inilah yang kalau sudah demikian kondisi kita, kondisi udah begini nih, dijamin dah 100%. persen mm. Apa? Redaksi surah Al-Anfal ayat 2 ya. yang dimana Al-Quran menyebutkan apa orang-orang yang beriman alladzina amanu idza tuliyat mm-hmm. ya ayatuhu zadatuhum imana ya ketika dibacakan ayat-ayat Allah itu bergetar hatinya lantas bertambahlah keimanan dalam sejarah bukan cerita dongeng belaka ketika Umar bin Khattab mau bunuh Nabi Muhammad Aku membunuh tuh Muhammad dihadang oleh sahabat. Kata sahabat, "Ya Umar, ente jangan bunuh Muhammad, ketinggalan oh. Ada ente Fatimah udah masuk Islam." Oh. Akhirnya dia pulang lagi, nggak jadi nemuin Muhammad. Dia ke rumah adiknya si Fatimah. Sampai di depan halaman ada suaminya dihadang yang sama Umar. Itu mohon maaf ya, terjatuhlah suaminya. Lantas di dalam kamar Siti Fatimah pintu tertutup didobrak. Eh, ternyata si Fatimah lagi baca ah surat Toha. Hmm. Toha. yang asal pengertian ini Bu. Karena kalau dibaca wasal Bismillahirrahmanirrahim toha makanya lain lagi nanti tuh Bertuah. <laughs> oh. Ngerti maksudnya ya Ada sudah apa itu. gitu Iya mitoha iya. Terus bu ya, Makanya dia sedang membaca ini sejarah Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yahsah begitu tersungkur langsung Umar lemes lung lain karena zikir yang dibaca oleh Siti Fatimah si adik daripada Umar bin Khattab ini zikirnya cuma memaafkan manusia lidah udah betul-betul keyakinan yang mantap pada Allah baru satu ayat Allah ma'angzalna alaikal qur'an dan tasqah udah lemah lunglai Ulangi lagi wahai Fatimah bacaan kamu. Dua kali ulangi lagi ya Fatimah. Tadinya udah betul-betul siapa yang kenal Umar bin Khattab Singa padang pasir. Siapa yang kenal dengan Umar bin Khattab yang ketika akan berhijrah ke Madinah dia ceramah dulu di atas Jabal Unur. Siapa yang besok pengen jadi janda? Siapa yang besok anaknya pengen jadi anak yatim? Hadang Umar bin Khattab pengen hijrah tuh. Nah dia sembunyi-sembunyi dia ceramah dulu. Tapi ketika mendengar zikir kalimat surah at ayat dibaca Ulangi lagi Sampai tiga kali ulangi Ya Fatimah antarkan aku padamu hmm? Nanti ketika lagi di ada ya, sudah diirikan pedang ya. ya oleh yang namanya itu Daksur ya Muhammad siapa yang nolong kamu sekarang? Hmm, hmm, Nabi dengan ucapan zikir yang udah betul-betul connect antar lidah hati udah betul-betul udah tajam. Allah jatuh dengan seketika. Apakah kita bisa begitu kan? Pasti bisa begitu. Iya. Tapi tolong hati kita ketika berpikir jangan cuma manis di lidah. Kan dia sedikit begitu berzikir, uh, begitu sampai di rumah, eh, tadi saya lagi nangis ke salat ya tuh. Tuh. <laughs> Jadi saja nangis. <laughs> Nauzubillah Jangan sampai ya. Enggak, jangan jangan sampai. Iya. Gitu. Uh, atau saking karena memang uh, berzikir itu adalah bentuk penghambaan gitu dan merasa kita ini hina, banyak dosa di hadapan Allah ya. Begitu mengucapkan subhanallah, engkau yang maha suci, saya hina Saya tidak ada daya upaya kecuali engkau itu kadang pun kita langsung saja nangis Ustaz ya. Betul. Karena memang ya itu di mata Allah kita tidak ada apa-apa Ustaz ya. ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya, masya Allah. Nah Ustaz ada juga yang kalau kita lihat di buku pengajian ya, hmm. mungkin juga atau uh, ada para bapak-bapak terkadang ini yang uh, suka dilakukan bapak-bapak adalah zikir sambil menggoyang sambil agak sedikit gerak-gerak gitu Ustaz. Nah itu memang karena memang apa karena saking khusunya <laughs> atau memang istilahnya tidak ter, terkendali. <laughs> ya, seandainya memang hmm. ter, ya apa saking khusunya hmm. dengan begitu dihusus silakan. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Hmm, hmm, Gitu. Ya kadang-kadang kan ada yang kenapa begitu dia la jadi ketika lanya ditarik ke kiri hmm. gitu hmm. la ilaha ketika illallah ke hati dan dengan begitu bisa kesulitan silakan ya Bapak ya itu hmm. iya cuman jangan itu diperhatikan itu, rezeki <laughs> jadi mandangin pada goyang gitu kan ya ya seandainya begitu bisa khusyuk iya apa silakan hmm. gitu. iya. ada batasan nggak Ustaz kalau misalnya kayak, kayak kita habis sholat uh, wajib itu 33 kali oh, gitu ya, ya. subhanallah ya. alhamdulillah. Betul. Nah, Rasulullah ya. itu mengamalkannya memang, seperti apa? Ya, memang kalau merujuk kepada zikir-zikiran yang kepada bacaan Nabi, hmm ya ini bukan cerita dongeng belaka objektif nabi itu kata nabi an astagfir apa aku mohon ampun bertobat atubu ilallah setiap hari itu paling dikit sab'auna ya sampai sab'una sampai puluh kali itu nggak pernah absen hmm. istighfarnya nabi ya. jadi minimal puluh, hmm. maksimal sampai mi'ata marrah ya. 100 kali itu nabi yang sudah dapat tiket pasti masuk surga. Iya. Sudah masuk. Iya. Jadi kita pura-pura kita dapat potongan masuk tiket surga. <laughs> Iya. nah makanya ya sangat janggal sekali kalau Nabi dalam berzikir sampai kata si ya Aisyah betul-betul Nabi kalau sudah bangun malam zikirnya sampai kakinya pada bengkak lain kayak kita kadang-kadang bengkaknya bukan karena sebab zikir kan tapi bukannya di sini ibu ya ya jadi mau ya? Oh. ya jadi kalau batasan-batasan seperti itu silakan tapi seandainya banyak-banyaknya pun juga ya, apa-apa. Yang jelas bahasa hadis Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin kata Allah ketika kata Nabi ketika engkau mendekatkan diri pada Allah dengan cara ya jalan Allah lari. Kamu lari Allah sudah bersama kamu. Ya, engkau jauh, aku jauh. Engkau dekat, aku dekat. Oh, Hati adalah cermin. Begitulah kata minggu. <laughs> Tidak ada Ustaz. <laughs> Ustaz nanti kita akan ya. lanjutkan ya lebih dalam lagi tentang makna jikir dan bagaimana zikir itu bisa meresap ke dalam hati kita supaya kita selalu mengingat Allah ya. Karena itu pemirsa jangan kemana-mana Sekian kau akan kembali selamat sampai berikut ini tetap bersama kami. Insya Allah.